zona zona sira kabeh lalagina dalu ada takar tukang pisah-pisah sapa lalagina waktu lakukan ikhtilaf sapa lalagina Ibak dimaja yang kata usia yang tak tahu Yang ala dina obal atau nah, bukaina Wahum utawi dina sing ikhtakar roku lagu Itu ala yahudi yahudi wa nasoro wa lagu Wahulai kalagum agabun agum Wahulai lagu mengkono wa agalakum Wahulai kalagum lagu, Lagu Lagum agabun desikso atimu Ya matap jatu yang dalam dinane dadi putih Apa wujuhun kira-kira wajah Watas wadulan dadi ireng apa wujuhun kira-kira wajah Di hari sing sebagian wajah dadi putih sebagian dadi ireng mal kiamati Maksudnya dia fa'amal lagi naswadat. Anapun teh wong agai swadat ingkang ireng apa wujuhun raine lagi. Wagum al-kafirun wa yuqalu lahum taubikan lan den ucapno lagu maring kafirun taubikan kale meleh-melehno apa sing diucapno ngene akafar tu ana ta ngafiri sira kabeh iman imanikum sause iman ira kabeh jadi semua orang kafir ya semua orang kafir meskipun kafir mulai bayi ya. jadi semua orang kafir meskipun kafir mulai bayi iku tetap Allah ngekei pertanyaan akafar tu iman itu. apa kowe kafir sause iman karena sampai tangkap, lah imannya kapan? Nggak tahu iman. ku yau ma'adil nifak dianggap iman ing dalam wayai ngambil berjan. Ya ini tengah alam nopo. Zar kasus wingi kafaran gula tengah alam nopo. Zar yang tengen ini 9. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alas kubur Yau ma'adil nifak dengan ngambil nifak fadukum wong mau sira kabeh la ada baik siksa bima itu, Wa amal ladina anak itu mau ake ibadat tertingkat kadang ngekuju Misal apa wajah lagi ya Barum al-mu'minun Barum al-mu'minun bang mu'minin Gak tambah no? Kita mau tambah Mau al-mu'minin aku Kita mau kan Sawi ya kata Apa mu'minun? Keren keren ya. Ora, sini kono ono ya tadi. Wah, Tapi rahmatillah. Monggo enggak rahmat Di harakati sebenarnya nak kula roh, sampean sebenarnya enggak kan bodoh ya. Baru aku bodoh. Iya, Iki gampang. Wa amal ladina atu ake ijat dan ingkang kuda apa wujudu Moko wajahil ladina Fafi rahmatillah Moko ingkang rahmat Allah Infiya kholika Tilka te mengkono kabeh ku ayat dua ku ayat dua nasbullah. Kok tidak hatam lho Aku jujur nih, itu kerasan tenan akhir-akhir ini. Jadi setelah itu tak menggiri, hakon. Sumpah, kalau bersatu. <laughs> Wah, tilka te mengkono kon ayat dua ayat dua pro-pro ayat wa ta'ala dua. Kang macano ingsun ha ing ayat. Nalika ngatur si Muhammad ya Muhammad hakikatnya ngaji kiri boleh kudu ngundang Romanto jangkar rahmatun jangkar kuwi ngaji tafsir Muhammad ya dijangkar Kalau <laughs> ada gak kalau udah alasan dadi Rasulullah sopan ta dalan ning kene kowe tuh kata ya Rasulullah kul <laughs> oh, ya Muhammad iki aleka apa ya Muhammad jadi kalau jangkar tak jarak ngene kene nabi dijangkar <laughs> Oh, boleh Romanto. Iya, eh, nengkene kene aleka eh ya. Jadi aku jangkar tak niati bilhaki kelar nabi negara nasibnya dijakar bilhaki kelar lalu mengalim kurang ajar salah itu alasan jadi malah repot Ora sopan ada alasan. Wa ma wa ora ana dawa yuridu ngarasana sapa wa duman ing animal ya, lil alam. Walilah ilan iku dia wa mau diperkor sama wati ing dalam langit wa maflar Milkan wa falkan wa abidan Milkan apa ini miliki wa falkan lan gawi ini Wa abidan lan keperbudahan ini kabeh wae Allah di atas nama dimiliki jadi gawe ya udah wa ila wa ila nar Allah tidak udan balan apa umur berapa urusan Untung ono sira kabeh ya umat Muhammad wae kita iku nabi gak ono ya umat <laughs> Berkat yang dikan Allah, Nanti iki mau tafsir paling bagus. Kita makili Allah. Gak kondang ya umat Muhammad tapi sekali bodoh sekali nyesat loh ya bener batin untuk kebetulan. jadi kudu dilarot jadi larot iya ya lebih pasasan pada tafsir apa kan mandu kudu dilarot kok Eh, nabi dijaga masih mau tuh dibeli bodoh ya. Sakit kerapi ini. Kuntum ana sira kabeh ya umat Muhammad. Ana iku khair umat, ini ape-ape umat. Ukhrijat kang detokno sapa umat linasi maring musa Tak muruna perintah siro kabeh. Jadi kira umat ini nak ngelakoni tak muruna bil ma'ruf. Ngelakoni si kabeh bil ma'ruf batan tanha adil Perintah siro kabeh kelan ma'ruf batan tanha adil mungkar Wa minuna billah. Lan iman siro kabeh bila. jadi amar amar ma'ruf nahi mungkar sing kerono iman di sana gini jadi nak uang alim boleh kulo ya kang Romanto malah sing penting malah batu minuna bila. kadang santri itu janggal kan wes ngelakoni amar ma'ruf nahi mungkar kok ijek ditambahi batu minuna bila karena begini ya di era ya, itu orang mungkin amar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak atas nama iman bila jadi orang modern, orang barat, orang medis tanya mereka itu melarang zina tapi lebih karena takut aid HIV jadi tidak atas nama apa? iman jadi tahun tanhawana nahi mungkar tapi tidak atas nama iman sama, wong modern sing ragu mulai ya, gue rumah tanah, rumah bujuk tapi kan gak krono itu perintah Allah memang dene dua adat wong butuh hormat tanah. bojo gitu jadi amar ma'ruf itu krono iman billah paham ya jadi ini justru tekanan tekanannya khasnya khasnya seorang muslim untuk minana billah itu gitu karena kalau amar ma'ruf nahi mungkar kadang orang-orang nakal juga iya itu Iya, kabe wong nakal masih wong rasolat tetap. Ojo minum, ojo ojo nyabu tetap gitu kan bilang sama anaknya itu. Tapi tidak atas nama Allah, atas nama kok nak minum nggak ada duit gitu. Paham kita tekanannya kok batu minuna? Kan orang alim ora kerasa biasa ya banyak batu minuna billah. Repot. itu jenis jauh Jadi orang alim itu jauh duwe rasa. Dadi sing sing dikersana Allah iku apa jadi Ilmu itu ono gaub. Lan ida matal alim gaban usul nah, Wong alim mati separuh ilmu itu hilang Kesebagian bagian ilmu itu memang butuh jauh butuh wong alim sing lebih jauh duwe rasa. Wong alim <laughs> itu kakar karuan mati rasa walau amanah kalau mau iman sopo ahlul kitab, sopo ahlul kitab. Paham gitu? Jadi nahi mungkar itu bisa terjadi nih gue wong kafir, nih gue wong nakal. Tapi tidak karena iman gitu. Misalnya takut air, misalnya nyabu takut penyakit. Ojo minum minuman keras, mari paru-paru rusak. Berarti kan nggak karena iman bila. Nah, kita itu kepengen amar ma'ruf nahi mungkar sing atas nama iman bila. Memang karena takut suhtuwah Walau amanah kalau mau iman sopo ahli kitab ya ahli kitab lah karena kita ono po iman ikut khairan nak. Minum istilah sang ahli kitab almu mukminun dari wong sing iman Hal itu is aki-aki ahli kitab al fasikun sing fasikat. Layak durukum orang bahaya nih sopo ahli kitab pun isiro kafe. Ila adan kecuali pisuan. Wong ahli kitab itu raiso bahaya no kecuali bahaya no kue kecuali untuk pisuan biasa. Jadi paling-paling so misalnya bilisan kelan misal min sabdin misoi wawa idin dan ngancam jadi intinya gini ya apapun rekayasa orang Yahudi Nasrani ada misionaris ada kristenisasi itu tidak akan bisa menghambat kemajuan apa Islam paling-paling kita terganggu di interogasi, diinterogasi, diintimidasi paling itu tadi paham ya itu tidak apa-apa ya Mana sama rasa khawatir, jangan ya, misionaris ya, dan macam-macam buatan apa-apa. Ila ya dan paling ya. ini kuah paling ya kalau tok nabi dipisoi tapi belum kenapa nopo tidak mungkin Mulai dunia kamu itu harus belajar semua fakta. Gue sering ngomong lek kemana. kelemahan santri itu tidak statistik. Amin statistiknya nih kalau mantan. Jadi misalnya Pak Mustafa itu milah khusyuk, itu senang nengoma. Kadang-kadang itu kita takut bayang no Islam di kota karena di kota itu banyak orang jorok, apalagi di barat. Itu tapi padahal secara statistik dari tidak ada menjadi ada itu tidak kita ingat gitu. Misalnya di Amerika dulu tidak ada umat Islam sekarang banyak. Di Inggris dulu tidak ada umat Islam sekarang banyak. Artinya apa? Islam bisa tumbuh bahkan di negeri barat. Bang, ya, mulai berpikir ala santri salah itu repot. Kadang itu tidak siap. Jadi kan ngerti kebesaran Allah itu kan wonten kali. Kebesaran Allah yang kita harus taat sehingga karena kita jaga toat itu takut kumpul wong juga, misalnya kumpul wong blodor khawatir zino wow kumpul wong barat khawatir frisek tapi kamu harus ingat oke okay, kita toat atas nama toat kita menghindari bertemanan dengan mereka tapi atas nama kudrotwo juga harus kamu beri ruang Allah juga mampu membuat orang mukmin yang hidup di Amerika di Inggris dan itu ya fakta jadi santri itu lemahnya mau dulu kudro tua sih Memang atas nama kita iman bila kita mengamankan diri dari berteman di sarkem, neng nih kumpul wong dolim neng barat itu. Tapi gue ya sadar kudro tua hidayah tua. Ibu iso ke Amerika, ke Australia, ke Inggris. Nyatanya mati di sana juga ada banyak. Bang, lah ini santri gak siap, teman. dulu sing kudro tua yang ini gitu. Sehingga nanti pesimis. Padahal fakta, Contoh paling gampang sinetron saja. Saya sering ngomong. Fakta biru ya ulil albab itu tiba paling gampang neng Indonesia gampang sinetron. Saat santri modern, pondok-pondok modern wis isin bakas agomo, isin bakas tahajud. Bahkan yang pondok-pondok kita pun duha udah jadi nyanyian. Kok khusus kan duha terus sudah diguyonan bang Tapi malah Allah gawe sinetron sing wong blodor-blodor sutradara ning kota. Malah terang-terangan nggih judul astagfirullah, judul tobat bahkan semua TV 5 itu nggak izin nah yang wiridane Arifin Ilham Aagim ini fenomena apa jadi itu berarti Tuhan sedang menampar kita paham gak Tuhan kita yang mengeklaim diri santri kadang izin ke gitu, bapak Allah Masa jajal, gue lagi rati dua bujum jalo. Masa tawakal ngomong arisin sampe ngomong ngono. Jadi kan kebalik gitu kiai-kiai mulai malu bakas dalal fase Islam kalau tahajud duha malah orang-orang abangan terang-terangan gitu judul sinetron tobat astagfirullah dan nak itu dulu saya tinggi gitu bener saya tinggi loh hari ini mau nakal bareng musibah mau soleh untuk nikmat saya tinggi kan bener setting ceritanya itu kan tidak membedakan tidak idlat itu sih dimaksud Allah walau jadi kalau sudah menyangkut hidayat itu Ya memang tidak bisa. Jadi Tuhan itu siapapun diberi kesempatan melakukan kebaikan, bahkan orang kafir. Iya, melane kita itu repot. Jadi, iman ala santri itu repot. ini mau antara nih. Jadi kalau kita sudah iman kudro tua, hidayah tua, kudunya Allah kamu kayak beri ruang gitu. Orang kok ini, jadi kita itu iman bila tapi Allah gak buka ruang. Masa iso, wong nuwakal kayak barat itu Islam. Bahkan Nabi Muhammad itu sering dikecewakan Tuhan dalam hal ini sampai Nabi laut senani pangeran laisa ke bidahu orang bagian namanya kayak ya ini sing kisah nyata ya Rasulullah niku muang kelip kalau be wasi mereka sing mati ini Said Hamzah suangking mangkele Rasulullah ni wasi sampai masuk masukmu pokoknya sing mati ini paman kula naten sampai Rasulullah ketika ngerti jana saya Said Hamzah dicacah-cacah hati ini dipangan ke Hindun dijubuk ke wasi dipangan jadi Hindu itu budak jadi wasi tugasnya wasi perang ukut mau sitok yura mata ini sinten Hamzah kuasa Asad barang hasil mata ini tenan barang roh jenazah pamane dicatat-catat ngendikane kanjeng Nabi fawa wala umat kilan naga jika naro rojulan minal kufar akan saya balas kematian engkau ya paman dengan 70 orang kafir Nabi atas nama Hirok Basariah begitu jadi kayak iso bayang Nabi Muhammad ada iso bayang nak engkau kotile Hamzah itu diparingi tobat malah Allah menghadapi lain Nabi semua ngancam bebas malah pasti diparingi iman Pak Mustafa itu mulai kalau bulan balik ngomong jadi santri sing khusus merusak tatanan ya aku mau karo mantu saat kita yakin kudro tua kudro tua ternyata nih mana. jadi ya aku mau ke bangun nakal merasa tobat bangun barat orang keapian padahal fakta sering membuktikan itu Ya gue sering di dibusar, seorang ustaz sambil santrinya, ya, fair ya serau sama munafik. Tapi di saat yang sama sampai malah roh berita, Wong Inggris, Wong Amerika, demo pemerintahannya nyerang Irak. Artinya gini, kalau kita sudah yakin kudro tua itu bebas, sebebas-bebasnya memang Allah itu yang kuasa. Ini pun terserah pengiran gitu, ya Allah terserah jenengan. Cek wong kafir, cek markain, aja nanti hidayah, cek monggo, malah saya. Wah si iman, Paham? Ketika wasi iman itu kan Nabi ya janggal, kok malah wasi Gus. Kanjeng Nabi di kitab wilayah sealai kabudah. Iku rada bagian tidak, malah Allah nggak hidayah wasi. Wali aneh Abu Talib, mulai cilik ngurumat Nabi, mulai cilik belo Nabi, Nabi ketika dilawan berat sing mendampingi Abu Talib. Nabi kepingin karut iman Abu Talib malah ora kesam. Iya. Ibu nunjuk no betapa akidah sampai yang sofa itu keliru, itu kan itu kita wak jadi wong sholat yang dolim ya gue mau robong sawangane misalnya santri gue penting di santri kedunya sawangane kita harus, wis ngeplat wong itu wis buat lah wis buat kilaan ah, serang ngarah wong itu dua kafe kan wis jujur ya, tapi ya kan Roswani sing sholat, masuk ahli jannah <laughs> jadi kita ini iman kita kacau Padahal kita saat ngaji kan sering loh tuh karena cerita-cerita kayak itu wahsi singkotilu Hamzah malah iman Abu Talib sing nasiru Rasulillah mulai cilik orang kesampaian iman Iku nunjuk nolak Allah itu kudu buka iya. Ya Allah ben Allah, ini bebas. Lan kula biasa ngomong duwe kasus di masalah santai sana jinan jenengan ngomong seperti malik. mana. kula orang orang mikir. Suhati iman ora tau ora tau ora mikir. Gak bakal level mikir terus kan. Dua anak sama roti suhati pantas dan anjen mana keliru. <laughs> Ada di mana keliru ya kecuti. Ya keliru, pengiran buat atur, batas ya. takut takokno pengiran sampai nak sampai mati terus diamuk sampai. Enggak jenenge Nabi wong seneni yo. Enggak, sampai zaman Nabi perang Uhud bareng ngetos Said Hamzah kabundut umat Islam terdesak. Nabi kan ngendikan kaifa yuflihu qaumun wallahu bi abyaihim hakada. Jadi Nabi bareng ngetos Said Hamzah kabundut Lesan ini kan kena gedeng, udmialis satu Untungnya protot wasu jawa jiwa aja yang kena pan Karena kaji Nabi, maksud no Kayak payu srihu kaum munfa'alu bi'adbi'aim mereka, Gak mungkin bejo, wong sing ngenek no Nabi ini <laughs> Saking dukaannya Nabi Gak mungkin bejo, ya, kalau sampean misalnya TV saya umat Kualat, Pak Yait kan <laughs> Tapi jawabannya pengiran malah boten. Malah dihita bilai salah kamnal amri se'un. Au yatuba alihim. Au baum pak indahu Lai salah kamnal amri seikun Ini urah urusan Muhammad. Cetak itu bat, tak siksa urah urusan. Lai salah kamnal amri se'un. Au yatuba alihim. Au baum urah urusan. Ya tenang, kalau sing diparingi itu, ini disiksa. Intinya apa-apa ora sudah didikte Nabi Muhammad mun sampeyan itu gak iso mau bodek tuh orang iso ya, contoh paling gampang zaman saat ini gini paham gitu jadi pokoknya sampai naik iman, Allah wala kulisa yang kodir ya di mayasa <laughs> kalau dulu masa iman ini tenana mayasa ya di mayasa ya yasa ada terserah kan tapi kita orang yasa itu artinya kiai ya <laughs> jadi perasaan kita Masa wong wani aku gak aku kurang ajar untuk hidayat keberatan <laughs> justru tuh itu hidayah mergo gedeng mulut Eh, kuat sesuatu iman kita. Gitu. Udah cilik ngapal Al-Quran, mulai cilik mondok imannya kacau. Imannya tidak menangi dewi. La ya durrukum illa Dati la ya durrukum Merabah anu sopong yahudikum illa dan Itu tenan, kalau ngaji tenan nanti la salah salakam dal amri syekun Aw ya tufa alihim wa adibahum fa Zalim tenang. Jadi contoh paling gampang yang populer niku Kang Ahmad bin sampean tahu kerumunan. Jadi kau tidur Hamzah malah diparingi iman. Abu Thalib sing nasiru Rasulillah malah kaji Nabi kepen dituruti pisang gue malah ono inna kala tadi merabata walakin naweh dibayasa. Nguber di sana. Mana istilah sebagai pangeran Uben. Jadi kan nak wis ngaji Ya, di yudilu di wa jasa ya biasa ya, dan nggak usah sampean intervensinya eh sampean tuh harus kamu hilangkan coba ini ono wong ayu paksa ya dil bareng komite saya lihat tuh dil Allah pangeran diatur terus panu wes ono wong ayu ada keberatan Wong elek sak tak wae eh, ora iso ngira iso diatur ngono wa ayu qatilukum lawan merangi sapa kufar kum isira iwal yuwalukum lakbar monggo mengo sapa kufar kum isira kabeh alat bar ing amun mintik se, bubar kabeh semala ini soro monggo nuli ora den tulungi sapa ngake akeh duribat dan mestekno aliku eh, alihi mengatasi ahli kita apa abdillah itu apa keinaan Enama eh, kukifun Ning diwai dan temokno sopo ahli kitab Ahli kitab Yahudi lah maksudnya begitu Terutama Yahudi Illa bihablin Kecuali kelawan habl minallah wa hablin minannas Ayah mu'minin wa huwa utai hablin minan nas iku ahdum perjanjian Yahudi ilahi maring mukminin bil aman kelan aman ala ada jisa yang atasnya negani jisa maksudnya nak wong Yahudi kepengen aman niku kudu gelem jisa ning wong iman jadi kata zaman siti Umar jadi mereka boleh nempat di Palestina nak gelem bayar jizyah jenenge kafir musta musta jadi dia di praktek no zaman siti Umar Bapak ulan podo bali sopo yang di biro atau di mina wah lan di kuasa saking Allah berarti ribat nantin pasti no alih siap siapa para mas karena tuh rosok ino yang Yahudi merasa miskin padahal disukai ya tapi juga rosok melarat dari kabi annahum kanu turun nabi ayat wa turun al ayat bi Dari dalika kima asolawan perkorokan maksiat di supaya ya kuwi kanu ya atadunan ana sopo ya kuwi ya atas iku itu batas sapa ya Semoga ada sampean iman di Allah sing ikhlas. Jadi iman itu sing ikhlas. Niku mesti husnul khotimah. Maksudnya ikhlas ngonten niku. Jadi misalnya awal aku dhisik qadir sak qadir qadire saya diri kau diri ya, iya, ya termasuk iya diri kau diri jangan ke hidayat BTS jangan ke hidayat umbar iya diri kau diri termasuk orang potensi kiai sesat kami rasa nyesal malah mantap kalau belum kiai besar seorang ustad menghamili santri ngajinya rasa nyesal wah Islam rusak malah Islam rusak coba kalau kiai pikiran gimana Dan tidak rusak rasa Islam mau kiai kok ngambil santri ini Islam rusak jadi coba Islam rusak yang bener rusak yang rusak kiai kok malah sampe kudu syukur alhamdulillah sing rusak ngono ketol apa malah gitu, ada konangan malah aku syukuri Mungkin ada nopo-nopo, tidak ada bapak. Jadi kita ini kalau meyakini Allah Qadir, sak Qadir Qadir. Artinya rasa sampai batas sih gitu. Misalnya Allah di masih ayo, sak masih ah masih ayo. Jadi butuh usah dibatas batas sih. Mulanya kata kita kita tentang hadis, ono BTS mulai bareng ngerti asu dilatih lemah terus dia nangkep wasu ini kok haus banget terus tiga ngombe diparingi tobat Allah tapi soalnya enggak kata babar soalnya artinya itu menjadi perbandingan memang Allah tuh menyadap gini ke Ahmad Dunia orang yang soleh mulai kecil orang Ahmad Dunia mulai cilik mondo bermondo jadi mantuni kiai bermantuni kiai jadi kiai ini rata-rata semua khotimah tapi ini rata-rata <laughs> rata-rata bisa ya orang tapi muka-muka <laughs> Wes rasa donga, aku kowe wae. Nak donga mau dikte pangeran wis mantu bae. Ya aku ora sadu. Lendarnya es pokoke makam wis ya agriman bener wis karo apa-apa. Ya beda. Ngene rokok enak. Merana pohon Cara, cara Rabi Adawiyah Jika saya ibadah karena takut neraka Mungkin neraka pulau saya ini dok lianil Bodoh suarga Neraka sing saya ini pulau. <laughs> Isen Saya kulo isen ibadah karena Rabi suarga Mulai saya Rabi Adawiyah Wabah dari kafi minallah Dalika bima asawakanu ya'adabi Lai surana sopa ahli kitab Usawa ini bodoh Jadi ahli kitab itu ragembar Mana ini beda-beda min ahli kitab itu setengah sangi ahli kitab umatun di umat kau imatun kang cuman eh mustati matun saya cek sapi datun alal hati yatu namo te sopo ahli kitab ayatilah anak ilai di tengah ini wabum ya setuju jadi sebagian ahli kitab yuk mau terus belajar ayat-ayat ya Allah ini tengah malam dan mereka mau sujud minu nabdillah wal yamil akhir lantino akhir wayak muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil lan bergegas kesusu cepet-cepet fil khairat Allah ikan solihin terus wamin mantai suka dali bagian ahli kitab kayak begitu warisu minas solihin jadi pokoknya ini niki niku kitab ayat madani pun pulau bulan ini jadi polemiknya pun polemik kelas tinggi termasuk polemik dengan ahli nama kitab jadi ahli kitab ini bingung lah di kamar mantau sampai nak wis dadi wong alim terus kumpul wong Yobo be wong di kula sering maca Bibel maca Bibel sampai bernapas banyak repot jadi kelihatan bahwa ki, antar kitab suci memang usah dikol imam agung memang nggak bisa dipungkiri saling membenarkan kalau nanti maca sejarah-sejarah yang Yahudi ini gue memang kalau yang antar kitab suci itu menjadi mirip-mirip saya mengharap sebagian ya, termasuk nubuat nabi itu ya, si Mukharraf jadi nubuat nabi itu terus jadi rubah oleh Yahudi Nasrani tapi Islam lah kan sama lah ya. jadi nasibnya kitab suci kalau Romanto ya. mulai disik manjen Muharram itu mun tua zaman Nabi Sulaiman ninggal kitab hidayat jadi ini malah kitab sihir Panggil wa maka kafar Sulaiman walakin nasadina kafaru alimunan nasas sihir zaman Taurat wonten kitab suci ya dirubah jadi anti Isa barang angel yang mestinya mengabdekan Isa Isa dianggap Abdullah dirubah mana jadi Isa anak ibunya Quran kisah kalau nu menangi ke alih kulo tragedi Syiah Syiah itu sing bulat bulat itu Syiah ini hujan alih tenang karo mantan Nabi bulat itu Syiah jadi nasib kitab suci mulai ini memang riskan muharram dirubah Faham ya itu sunat lah Quran untungnya Quran itu tidak dirubah ya tapi nak makna tetap dirubah makna kan mantap malah nih mau terjadi batu mantap wahabi gue cuci tenang wahabi sampai nyekel kabah gue mau madep Rasulullah nganggep sirik tenang yang si agi suami Roh Abu Bakar darah ini malu tenang ya bener yang si Arab darah Abu Bakar Umar mal malon Bodoh, semua antri yo tenang oleh sirik kadang nah, orang sirik ya karman karmanto mulai cilik tahu kerja jalur obok mulai cilik dia dia cari takdir khairihi jiwa sari min tapi tetap wae nanti duwe jiwa sari itu tetap bingung jadi iman itu iman ini kita itu menjadi kewajah itu mau ngamal dunia kita mulai cilik ngaji kodok kodar khairihi jiwa sari min tapi ketika kita setengah rasional setengah dialogis rasional kok begitu Tuhan kok saya naik dhewe ya ya sah wa ya di ya sah kok saya naik dhewe jadi itu artinya kodok itu ngomongnya nak kampus-kampus teologi malah ketawa banget dari mana keantiannya pada kodok koder Tuhan kodok seenaknya egois apa Mana pulau mau mau ditakoi pangeran hak ini milih apa? Pulau nu kepengen iman tok. Pulau rakyat melibu suaraku, era kepengen melibu rokok. Sebenarnya kan mudah tali, jadi orang iman. Yaitu tadi Allah Akbar. Kita sholat itu diajari Allah Akbar, Allah Maha Besar. Ya sudah sampai situ saja Allah Akbar, Allah Maha Besar. Ketika Allah itu Maha Besar, konsekuensi dari Maha Besar itu kan kehendak kita ada kesampaian kalah dengan kehendak Allah. Kehendak kita ada kesampaian kalah dengan kehendak Allah. Ya sudah, malah sampai nyaman. Taruh saja misalnya bahwa ingin husnul khotimah. Gak kesampaian bahwa Allah ngersakno husnul khotimah. Ini kan gak merubah Allah Akbar. Jadi sebetulnya saat kita mengimani wabah malah nyaman. Kamu sekarang minta hidup. Dengan kehidupan ini ya Allah Akbar kita nanti mati toh pada cek kebenggoni anak putu ya Allah Akbar. Tapi gara-gara dungo sing berlebihan, jadi dungo itu dungo sing ganggu iman. Mestinya betul nonton Armando, iman itu ditopang dungo, tapi itu dungo ganggu iman. Dungo kita ganggu iman. Kita tahu Allah Akbar, kita wajib iman Allah Akbar. Kita tahu masih Allah itu yang pasti terjadi Iman kita kan mesti ngono pak. Masih atu itu mesti terjadi. Tapi gara-gara terlalu pesimis itu Fatimah. Dungu-dungu tenanan, nak aku ngerasa harus udah khotimah terus piye Islam. Ugi, nambah sampai mulai cilik, mulai jari nanti dikir terus, tetap so khotimah. Jadi dungu kita malah gagu kenyamanan dengan Allah gitu, dengan iman gitu. Itu keliru sekali. Jadi kudunya kita iman bila Nah, dengan kerendahan hati kita dulu, itu malah nyaman. Bisa jadi kan ajaran dungo Islam kan sederhana. Misalnya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau iman sak kula, kula nonton Dengan keangkuhan iman saya, iman nomor siji Allah Akbar menak kandhani. Ya, itu ajaran salat Akbar. Berarti nek imane sampean Akbar misalnya donga Robbana atina ngeten. Robbana atina fid dunya hasanah artinya berarti nggak tenar Ya Allah kamu yang besar, engkau yang besar. Sehingga kekhasanan dunia sing sakit nekakno jenengan. Begitu juga kekhasanan akhirat sing sakit nekakno nggih jenengan. Tapi nak dunia maka i model santri khusu, model santri bodoh. Kalau pengen dunia gak enak akhirat enak. Jadi Allah yang hilang malah hadir nafsi sing kuat. Iku sing mari fasik ya iku sing mari gak wali, ndungan mati wali kula. <laughs> Lho nggih lho, apa ndak ada? Yang ada sampean kan sawangane nangis belum mikir kan? apa ya kan. Dari Allah eling aku ta eling awakmu. <laughs> Jenenge wirida cara apa kan pas turune, atur aturkum eling aku. Lho ora ngono kuwi ya ora eling aku, cara pengiran. Eling awam dhewe kan. Iya ya. <laughs> bener wis kusuk Entah oleh eh kawali wali-wali, yen wali model ngono. Pangeran naik janggal iki. enggak kita mulai cilik kan diajari sholat Allahu Akbar. Ya sudah Akbar. Saat kita berdoa misalnya, ya Allah utang pulau kata. Artinya allah Akbar, Allah yang bisa menyelesaikan. Sehingga kamu itu kecil ya. Allah yang buat tauhid, no nah, sampean ya tauhid nyaman kan. Tapi nak sampean hadir nasi ya. Tak dengan ini mulai saya ingat saya resenya harus piye. <laughs> Akhirnya kan ruwet sampean. Mau amale sampean mbek pengiran sereten paham baru mata akhirnya sereten. Gak lega, gak saibal disaribin, gak nyaman gitu. Tapi nak sampean dungo model Allah Akbar nyaman. Ya Allah Rabbana ratu zikulubana gak ada hati tanah. Wahab lana ladunka rahmah. Innaka antal wahab. Itu kan kelihatan sekali faktor Allah Akbar ya Allah. Engkau yang saya berharap jangan sesatkan hati saya setelah engkau memberi hidayah karena engkau yang bisa memberi berarti yang tersirat di situ ya akbar segalanya itu yang akbar itu engkau yang bisa memberi hidayah yang menyelamatkan hidayah saya tapi nak kembali nih khadun nafsi cilik ngaji tak rewangi ngapal alfiyah ngelera karuan jebule kok nasul khotimah mergo Allah kuasa nyuwulno khotimah itu kan berarti kekhawatiran sing mengganggu harmonisnya sampean mbak Allah khawatir ngono mbok rumah tuh khawatir orang ajar lu <laughs> enggak kan mengganggu nyaman mbak Allah rumah Nah jadinya wali kan mu'anasah bila asik dengan Allah taladu di Allah. Nggih iya, betul Khawatir dadekno ta'ala taladu itu. Gue sering digoyani santri Gus ki OPD gak semua sulat gak gak wedi. Berarti mak Allah. Paling pengirane tetap Allah. Lenggah <laughs> negara Isul Khotimah itu saat kita mati meyakini hal yang tidak diajarkan is Islam. Lalu selagi ini sampai meyakini ajaran sesuai ajaran itu kan gak ngarasi suruh khotimah kan? Misalnya sampai nabi mati, ya tetap baik. Cara nabi mati kan gak dungo malah ngendikan Allahumma arrofiqol la'ala Engkau adalah teman terbaik. Jadi malah nyaman kan? Wafir riwayat Isma pas Nabi Abu Dhabi terakhir sendiri Allahumma arrofiqol la'ala Malah nyaman kan artinya ya Allah engkau arrofiqol ya la'ala Mumpun nyaman. Tapi nak sampean ganteng nawa, ya Allah kalau mati ini kalau suhu khotimah apa khotimah coro jen malah akhirnya nangis ya malah bingung gara-gara mikir hadir tapi nak sampean model iman kan nyaman inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil tapi ini <laughs> Oh, jajal latihan iman ngoten keren. Nggak bar seminggu sama cerita wis wali kula. <laughs> Jadi lah pernah wedi, rasa tuan wali soal ide. Minggu tiga dagi. Jadi rasa tuan wali soal ide, jadi nak ada rombongan wali. Gak ada soan, gak soal ide. Nah, darah ini pun sombong gak Allah. Nanti sombong. Sombong gue api, ya, timbang mamang ke pangeran gue api sombong. Sombong karena pede ke pangeran gue api paham ya jadi kuabeh dungo kita itu menopang iman kita jadi sampai dungo sehingga guna apa iman weling ilang iman kula jadi kita nak dungo dungo sing nopang iman aja sing ganggu iman misalnya yang dungo untuk rezeki ngoten ya Allah engkau yang akbar yang bisa memberi rezeki bukan saya itu coba diwalik tiga itu orang mustajab tuh orang akhirnya tobat nih tobat tenan itu serius itu hal serius nih jadi Allah akbar soalnya kita nggak nanggur wiridan tahlilnya mantep Allahu Akbar subhanallah dolim Zalika annakum kanu la susawa wa ma tafalu khairin wa ma ta'apu wa tafalu nglakoni sira kabeh min khairin sang kaapian falan falu. monggo raden kafiri sira ing khair manane ora sepele no. Jadi semua perbuatan baik mesti ditulis Allahu ta'ala alimun bil Innal ladina satunu ngake kafaru kang kafir sapa ladina ilan dunya ora iso no ankum sangi ladina kafaru apa amwali wala auladum min wa syai'a. Anake dunyane ora iso nyelametno. Maulai guna dum fi khalidun. Masalu mau te perkara yun fiku nakang infakno sapa kufar fi hadil hayatid dunya. Yuka kama tali rihin kaya tini pamani angin. Fika kang ingin dalam angin rihun sipun utai panas. Eh karun au gardun sadidun. Asobat kang kenani opor rihar ta kaumin engkang tandurane kaum. Iki kaumun ya lagi tapi malah di bedbono malah gablek karsa komen apa kamu saya mana bakal rumah dulu salah cetak apa apalagi saya mana bakal rumah karsa komen aku tak sebut rumah tuh masa aku ngirin lebih nawi apal Quran kaya aku cuma <laughs> aku kurang ajar terus dulu sempat dan sama hafid jadi yang itu tak jatuh hafid malah kapal tapi cek kena ngapa orang karsa komen ya kita tapi di band malah apa diganti ya ya gak usah ngarep mati harok hati ya lo ya. kadang lari kayak bobol kan cuman mau lo kadang lo lah sempat sebenarnya anak aku kurang ngalim kayak aku terus blogger kok mahfud bapak ngalim malah orang ngalim jadi kurang ada waktu kitab sing salah itu tak harok hati meneh khawatir karena aku gak ngalim kayak aku ambil lawyer mudah pilih. saya <laughs> mudah pak roh roh mudah bilang tak bohong gue lamu anfusamu Salah Rumanto ya, warna kita kok murah. Lu <laughs> lamu kan susah. Kayak kan. ini. Dalam kan ya. kang dolimi sopo kaum anfusahum pak ahlakatku mongkang rusak opo harsu min hum eng, hu eng harsu min, pak ahlakat mongkang rusak opo sirun hu en harsakofen wama dzalama gumuwa walakin kawan walakin an yatim Ya ya dina amanu la tatakhidu jeng arab sira kabeh bitonatan ning kanca akrab ning dunikum saking saliyane ira kabeh. Kowe aja konco kanca akrab sangka saliyane wong iman. Eh minal yahud soro nasara munafikin. Dene ngangkat kanca akrab ya sing padha imane. Layak kum khobala. Orang nyiak no sopo dunakum kum ing sira kabeh khobalan ing kesempatan mergo liyane wong mukmin iku gak ngarah nyanyiano kesempatan. Artinya semua kesempatan saat berteman itu berakibat merugikan wong Islam. Waktu padha seneng sapa dunikum. Mak yang perkara antum kan berat sira kabeh. Dijenenge wong kafir tetap menghendaki kita itu masalah. Paham ya? Mereka tuh suka kalau kita punya masalah. Dia khotbah jadi Teman-teman kita awal bahdo permusuhan min afwahim sange mulut-mulutnya dunikum. Eh. Dunikum artinya wong kafir wa ma tufi sudur akbar wa ma uti opo itu fi kang nyamar nopo pun itu akbar yang dari mulutnya saja kelihatan anti Islam apa yang ada di dalam dadanya lebih besar maksudnya luwe anti Islam kot bayana lagum ayati ing kuntum takil sesuk pray hormat ya lagi malam masaknya sesuk paling berbeda sama